الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Pada bagian kedua kajian kita hari ini dengan tema yang telah disebutkan beberapa contoh problem yang menimpa masyarakat muslim dan kemudian juga menimpa kepada waliul amr muslimin Di antara sebab utamanya adalah keengganan umat untuk mengembalikan jawaban terhadap problem-problem mereka kepada para ulamanya. Keengganan masyarakat untuk mengembalikan problemnya kepada ulamanya banyak faktor banyak sebab. Yang pertama adalah kejahilan umat tentang kedudukan dan posisi ulama. Yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang tadi setidaknya sudah dua ayat yang disebutkan atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Umat tidak lagi mengerti mana ulama, mana orator. Orator yang pandai berceramah, retorikanya bagus dalam berkhutbah, berapi-api ketika menyampaikan materi, suaranya lantang, itulah yang dipandang ulama. Sehingga masyarakat bukannya sekadar tidak mendapatkan solusi untuk problem-problem akidah, problem-problem manhaj, problem-problem sosial kemasyarakatan, Justru yang didapat adalah provokasi yang memang, semakin membuat panasnya suasana. Emosi mereka dibakar dengan fatwa-fatwa, kalau boleh disebut dengan fatwa, yang keluar dari bimbingan Al-Quran was sunnah. tolak ukur di tengah masyarakat seorang tergolong sebagai bagian dari ulama adalah keberanian dia di dalam berceramah atau mengkritisi kemungkaran-kemungkaran secara terbuka melalui mimbar-mimbar berbagai macam mimbar mimbar Jumat mimbar khutbah hari raya, tablik akbar, dan yang lainnya. Sehingga yang terjadi problem semakin rumit. Suasana semakin tidak menentu. Sebabnya karena memang masyarakat jauh dari ilmu masyarakat yang jauh dari ilmu sulit untuk bisa menilai mana orang yang berilmu. Tapi masyarakat yang berilmu, yang belajar, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar akidah, dan seterusnya akan bisa menilai mana yang ulama, yang kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengembalikan urusan umat kepada mereka. Mana yang bukan? Ini sebab pertama. Kenapa umat tidak mengembalikan urusannya kepada umat, kepada ulama? Kedua, Masih terkait dengan yang pertama, namun dari sisi kalau tadi dari sisi masyarakat, dari sisi yang diulamakan. Tidak terdapat padanya sifat-sifat dan kriteria ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan pula oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain Allah mengatakan, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah, punya sifat khasyah kepada Allah, dari kalangan hamba-hamba ini adalah dari kalangan ulama. Sifat khasyah di samping khasyah dalam perkara-perkara kepribadiannya lebih terkait dengan topik ini adalah khasyah dalam menjawab memberikan solusi terhadap problem-problem umat. Dengan kata lain, tidak ada lagi sifat khasyah untuk tidak berfatwa tanpa ilmu. Atau bahkan lebih parah, untuk tidak menjual fatwa. Tidak adanya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah, kepada kebesarannya, kepada azabnya kepada peradilan Allah tabaraka wa taala semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya sifat khasyah Akibatnya adalah memperdagangkan fatwa. Memperdagangkan fatwa. Dan ini banyak contohnya. Memperdagangkan fatwa itu tidak mesti dengan materi. Tidak. Salah satunya jual beli fatwa dengan materi. Tetapi ada jual beli fatwa dengan nilai tukar kekaguman umat. Pujian dan sanjungan umat, simpati umat kepadanya. Sehingga apa sih yang lagi disukain oleh umat? Dia akan berfatwa sesuai dengan yang disukai. Apa sih sekarang yang lagi ngetren di umat? Apa sih kemauan umat? Umat lagi marah nih tentang suatu perkara. Dia akan berfatwa yang mencocoki kemarahan umat. Umat sedang menghimbau dan mengajak untuk bersolidaritas tentang suatu perkara. Nggak berani dia mengeluarkan fatwa yang sebenarnya. Bahwa perkara yang telah dituangkan semangat solidaritas untuknya. Ternyata tidak seperti yang digambarkan. Syariat mengatakan tidak demikian. Tapi dia nggak berani menjelaskan kepada umat. Hakikat dari permasalahan tersebut. Kenapa? Kalau dia menjawab, menjelaskan hakikat permasalahan, dia akan dikecam oleh umat. Tidak ada lagi umat yang memujinya dan menyanjungnya sebagai seorang dai, seorang ustaz atau seorang alim, ulama yang berada bersama barisan masyarakat. Takut dia kehilangan gelar dan simpati dari umat. Akhirnya mengikuti kemauan umat. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kriteria dan sifat ulama pembina umat disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Akan membawa panji bendera ilmu ini. Ilmu tauhid, ilmu sunnah, akidah, iman, manhaj, dakwah, ibadah, akhlak. Semua bidang ilmu dalam Islam. Siapa yang akan membawa panjinya, mengibarkannya, menegakkannya. Terus ada ketika ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan bendera ilmu tadi. Menggugurkannya. Dia akan tampil terus menegakkan bendera atau panji ilmu tersebut. Siapa mereka? min kulli khalafin uduluhu pada setiap generasi al-udul al-udul kata jama' yang maknanya adalah orang-orang yang bersifat adil terpercaya dalam keilmuannya kapasitas ilmu dan amanah menyampaikan ilmunya tentu semua itu bermula dari lurusnya dan baiknya batin. Bermula dari lurus dan baiknya niat. Akan muncul amanat dalam penyampaian, adil dalam penyampaian, ilmiah sesuai dengan koridor ilmu. Itulah para al-udul. Yang kata Nabi pada setiap generasi akan muncul ini al-udul. Ciri-cirinya dilanjutkan oleh Nabi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa al mubtilin wa ta'wila al jahilin. Akan membersihkan dari ilmu agama ini segala bentuk tahrif upaya penyelewengan makna dan tafsir maksud dari ilmu-ilmu ini tadi. Di bidang akidah. Ada yang berusaha menyelewengkan makna dan maksud ayat. Tampil para al-udul dalam karya-karyanya. Dalam ceramah-ceramahnya. Meluruskan. Tidak demikian. Itu sebuah kesalahan terbukti. Begini, begini, dan begitu. Berdasarkan penerapan, pengamalan, pemahaman generasi salaf dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Ada penyelewengan makna di bidang iman. Tampil lagi al-udul. Dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya dan nasihat-nasihatnya. Membersihkan ilmu iman dari segala yang menodainya. Entah itu noda Mu'tazilah, noda Al-Qadariyah, noda Al-Jabriyah, ataupun yang lainnya, noda Al-Murji'ah, dan seterusnya. Tampil. Dalam sejarah muncul nama-nama besar. Sejak masa sahabat. Kalau tadi disebutkan, telah tampil sahabat yang mulia Ibnu Abbas yang diutus oleh khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib meluruskan tahrif penyelewengan makna terhadap ayat ke-44 surat Al-Maidah yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Tampil al-udul. Ali bin Abi Thalib mengutus seorang alim ulama Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an tampil meluruskan itu. Walaupun dikecam oleh para teroris khawarij yang sedang bersemangat menyangka perjuangannya adalah jihad fisabilillah, menyangka perjuangannya adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menyangka bahwa itu bagian daripada menghilangkan kezaliman dan seterusnya. Al-udul tampil. Di zaman munculnya Fitnah Al-Qadariyah di negeri Basrah. Yang dikendalikan oleh Ma'bad Al-Juhani. Kisahnya panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya. Kitabul Iman. Sahih Muslim. tampillah Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab yang menjawab fenomena yang muncul dari negeri Basrah kala itu menghadapi tahrif kaum Qadariyah tidak cukup waktu kita berbicara tentangnya tapi kembali lagi ulama kibar ulama al-udul pembawa panji-panji ilmu ini dari zaman ke zaman Kita loncat ke zaman kita hidup. Mungkin sebagian yang hadir belum lahir waktu itu. Kurang lebih 27 atau 28 tahun yang lalu. Ketika munculnya serangan Saddam Hussein kepada negeri Kuwait, kemudian ikut bersolidaritas terhadap tetangganya yaitu negara Saudi Arabia bersolidaritas untuk Kuwait karena ketidakmampuan militer pada waktu itu untuk menghentikan kekejaman Saddam Hussein maka para ulama mengkaji permasalahan salah satu permasalahan penting yang apabila dibahas secara dalil-dalil syar'i akan diketahui jawabannya dan kesimpulan hukumnya. Namun ketika dijawab oleh emosi, kecemburuan terhadap Islam yang kosong dari ilmu, kecemburuan terhadap Islam tanpa dibawa bimbingan kaidah-kaidah syariat yang lahir bukan jalan keluar bagi umat Islam tapi fitnah. Di saat itu ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Allama Salih Al-Haydan, Al-Allama Al-Fauzan. Ulama-ulama yang sudah berumur tua yang mengkaji masalah demi masalah fenomena-fenomena yang terjadi di tengah umat dari waktu ke waktu mereka jawab untuk dihubungkan problem yang sedang terjadi ini dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman generasi terbaik. Tapi muncul orang-orang muda. Da'i-da'i muda. Yang tampil berbicara dalam permasalahan besar tanpa mau kembali bahkan tanpa ada penghormatan kepada ulama-ulama kibar yang Rasulullah menyatakan al barakatu ma'akabirikum barakah itu Allah letakkan bersama ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior di kalangan kalian. Barakah fatwa, barakah jawaban terhadap problem Allah letakkan kepada mereka. Demikian Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Namun dai-dai muda ini nggak peduli. wow Akbar, wow Akbar. Begitu yang sering kita dengar. Yahudi, Yahudi, naam, Yahudi musuh kita semuanya. Tapi jangan kita konyol. Melawan Yahudi dengan cara yang salah kita habis. Kita tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan datang Nasrullah. Kalau perjuangan kita tidak dibawa bimbingan ilmu, nggak mungkin. Terlalu banyak praktek sejarah yang menunjukkan perkara yang saya sebutkan tadi. Para hadirin yang saya muliakan barakallahu fikum. Para ulama berfatwa menjawab pertanyaan pemerintah kala itu yang berdiskusi tentang mendatangkan kekuatan asing untuk mencegah kezaliman Saddam Hussein. Maka keluarlah fatwa dari ulama-ulama kibar dengan dalil-dalilnya Quran, Sunnah, nih sejarah seperti ini di masa Rasul berikutnya dan seterusnya. Dibahas secara rinci dengan tenang. Tidak emosional. Yang kesimpulannya boleh dengan syarat-syaratnya. Muncul dai-dai muda. Ya. Yang buku-bukunya mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagiannya sejak tahun-tahun tersebut. Yang tidak terima dengan fatwa tersebut mengadakan tablik akbar, tablik akbar memprotes kebijakan ulama kibar. Wah, dengan tentunya protes itu bukan hanya dengan teriakan-teriakan, takbir, tapi dengan analisa-analisa. Bayangkan, analisa-analisa anak-anak muda bahwa ini kalau datang tentara Amerika dengan koalisinya ke Jazirah Arab, ya, mereka akan menguasai jazirah Arab ini. Sebenarnya peristiwa penyerangan ini telah didesain untuk merekomendasi masuknya tentara asing ke negeri ini. Yang mereka nanti akan menguasai minyak, yang nanti mereka akan menguasai Masjidil Haram, yang yang yang yang anak-anak muda. Ya. Yang jauh kesehariannya dari bimbingan ilmu belajar Al-Quran duduk bersimpuh belajar Sebatas yang dia sukai dalam mendengarkan ceramah-ceramah melalui audio. Tapi dia nggak belajar. Yang terpukau dengan Masya Allah. Syekh waktu berceramah sampai meneteskan air mata. Bukan begitu Islam. Sebagaimana kaum khawarij, teroris. Saat memberi semangat kepada anggotanya untuk memberontak kala itu. Bukan orang sembarangan. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Ketika berceramah meneteskan air mata. Membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi ulama bisa tahu. Nggak benar. Nggak benar. Bukan demikian ayat itu difahamin. Bukan demikian hadis itu diterapkan. Itu ulama. Ikhwanifiddin fiddin azan Allah wa Maka pada tahun itu muncullah fitnah besar di tengah masyarakat muslim di dunia. Mengecam ulamanya. Analisa-analisa yang sudah disebutkan tadi betul-betul berhasil merebut hati kaum muda khususnya. Siapa yang bisa rela bahwa tentara asing yang kafir itu datang ke daerah Teluk, terkhusus Saudi Arabia, dengan senjata lengkap. Ini kata Salman al-Audah, ini sebenarnya adalah agresi. Ini sebenarnya adalah penjajahan yang dikemas. Dan pemerintah kita ini adalah budak-budak Amerika. Ulama kita ini adalah penjilat-penjilat. Sama persis yang diucapkan oleh kaum teroris Khawarij generasi awal terhadap ulama-ulama sahabat yang dikatakan penjilat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib penjilat, penjilat, penakut. Sama persis. Antum bisa lihat sejarah provokasi ya, Abdurrahman bin Muljim dan yang bersamanya terhadap anggota-anggotanya. Ikhwani fid din azani Allah wa Muncullah fitnah kala itu Besar sekali. Tapi ulama tetap pada posisinya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya nggak goyah dengan percikan kilat yang seperti itu. Nggak goyah. Karena dalil mengatakan demikian. Berjalan waktu, berjalan waktu. Kemudian banyak orang yang sadar. Ternyata yang disebutkan oleh Salman al-Auda, Nasir al-Umar, Safar al-Hawali dalam tablik akbar tablik akbarnya itu hanya analisa ocehan-ocehan generasi dai-dai muda. Ternyata tidak demikian keadaannya. Setelah selesai agresi militer Saddam secara perlahan dan bertahap ya, mereka keluar meninggalkan negara teluk dan terkhusus Saudi Arabia. Bahkan disebutkan tidak kurang dari seribu tentara asing yang masuk Islam. Karena ternyata negara Saudi juga berbuat dakwah kepada mereka. Banyak yang masuk Islam. Karena kekaguman mereka terhadap muslimin. Yang tidak mereka dapatkan di negaranya. Berapa kita berjumpa dengan kawan kita yang sekarang sudah di atas sunnah, dulunya adalah tentara Amerika. Yang masuk Islam karena kasus-kasus itu. Ikhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum. Itulah ulama. Menghubungkan fenomena yang terjadi dengan dalil Al-Quran dan dalil sunnah dihubungkan dengan sejarah. Nih sejarah, lihat wahai umat. Lihat sejarah ini. Pelajari sejarah ini. Tapi sekali lagi para provokator menghalangi umat dari ulamanya. Maka pada setiap permasalahan yang menimpa umat, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada ulama. Muncul fitnah pada waktu itu bahwa ulama tidak tahu wakil, tidak tahu realita umat. Itu hanyalah ulama-ulama yang sibuk dengan buku-buku di perpustakaan-perpustakaan. Tidak tahu kenyataan umat. Yang sok bijak di kalangan mereka nggak berani terang-terangan menyerang ulama. Ulama dipetakan, dibagi-bagi. Saya, kata Imam Samudra misalkan, dalam urusan fikih, masalah hijab dan cadar, saya mengikuti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Utsaimin. Tapi dalam permasalahan hadis, apakah hadis itu sahih ataukah tidak, saya mengikuti dan mengambil Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tapi dalam perkara jihad, dalam perkara ingkar mungkar, saya mengikuti Abdullah Azam, mengikuti ini. Masya Allah. Ulama dibagi-bagi kayak menu makanan. Semau dia, ini mau dicampur dengan ini, ini mau dicampur dengan ini. ini dicampur. Sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Ternyata bersama waktu terkuak bahwa apa yang disampaikan oleh dai-dai muda itu hanya ocehan-ocehan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ikhwani fi din azza pada setiap generasi juga demikian. Muncul fenomena-fenomena problem dan fitnah menimpa umat. Dan di saat itu selamatlah yang selamat. Dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian upaya mereka bertanya. Mengembalikan jawabannya kepada para ulama. Tapi gugurlah yang gugur, jatuhlah dalam fitnah. Mereka-mereka yang tidak mau mengembalikan urusnya kepada ulama dan bahkan tidak lagi menghormati ulama. Begitu juga waliul amr. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan urusan kita kepada mereka. Yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran, kita wajib menerimanya dan menjalankannya. Kita kembalikan kepada mereka problem-problem umat. Kalau nasihat, perlisan, nasihat berdasarkan dalil, berdasarkan fatwa, sudah tidak lagi diindahkan, sudah tidak lagi dipedulikan. Maka kita teringat wasiat dan nasihat khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Beliau mengatakan dalam nasihatnya, "Inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an." Sesungguhnya Allah memberikan ancaman dan menghentikan kemungkaran melalui jalur penguasa sultan yang tidak terwujud itu hanya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya apa? Para pelaku kejahatan, para penyebar kemungkaran sudah disampaikan dalil itu yang kamu lakukan bertentangan dengan ayat ini loh. Bertentangan dengan ayat ini. Allah melarang yang kamu lakukan itu. Nih dalilnya, tetap aja. Nggak peduli. Ini yang kamu sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan demikian. Enggak benar itu. Ini juga fatwa ulama berdasarkan dalil-dalil hadis. Enggak peduli. Maka kata Utsman bin Affan, yang seperti ini dihentikan dengan adanya penguasa. Gimana caranya? Laporkan kepada penguasa. Biar diangkat permasalahannya sampai ke mahkamah. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri kita. Sampai di Madinah sana. Nasihat ulama sudah disampaikan. Jangan seperti itu. Kamu mau menyampaikan kebenaran bukan dengan cara yang mungkar. Tetap aja nasehatin lagi. Nih dalilnya. Nggak boleh seperti itu. Itu menyelisih ayat ini, ayat itu, hadis ini, ayat. Tetap aja. Akhirnya, permasalahannya diangkat kepada waliul amr. Kalau waliul amr dengan kekuatannya, orang-orang yang nggak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran sebagai nasihat, maka ini yang bertugas. Teroris misalkan. Nasehatin tetap, nasehatin tetap aja. Ibnu Abbas membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ini loh, dalil yang kamu katakan itu nggak benar berdasarkan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itu yang kamu ucapkan nggak benar berdasarkan ini, berdasarkan ini. Nah, tetap aja menyombongkan diri. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah memutuskan kebijakannya, tumpas mereka. Yang kemudian di dalam kitab-kitab akidah tercantum Saifu Ali, Saifu Haqqin ila akhir zaman. Bahwa keputusan kebijakan Ali bin Abi Thalib itu menumpas kaum teroris Khawarij adalah kebijakan yang benar sampai hari kiamat karena juga berdasarkan dalil hadis Nabi Nabi mengatakan tentang kaum khawarij. Lain adraktuhum, laqataltahum, laqataltuhum qatla adin. Kalau aku, kata Nabi, berkesempatan menjumpai mereka, yakni dalam bentuk kekuatan, fisik, bala tentara, aku akan tumpas mereka sehabis-habisnya seperti habisnya kaum Ad. Itu Nabi ucapkan setelah Dhul Khuwaisirah ya, melakukan operasi atau orasi ingkar mungkarnya secara terbuka ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa nanti orang ini akan memiliki pengikut disebutkan ciri-cirinya rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran Ya? Kata Nabi. Tetapi bacaan Al-Quran mereka tuh nggak nyentuh hatinya, nggak bisa ngelewatin kerongkongannya untuk menyentuh hati, nggak paham. Kalau di zaman kita wis senengnya paling seneng kalau e, mendengarkan ceramah yang ada takbir-takbirnya Allah Akbar, Allah Akbar. Apa masalahnya? Apa ya, akhi? Apa masalahnya? Tidak demikian Islam ini berjalan. Maka kata Utsman bin Affan, "Inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an." Harus dihentikan dengan itu. Begitu juga pada masa-masa berikutnya. As-Sultan. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ini serahkan kepada waliul amr yang nggak mempan nasihat dengan dalil, dengan fatwa, serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi di Madinah akhir-akhir ini juga demikian. Menyerang sana sini dengan omongan tanpa dalil, isinya caci makian. Dinasehatin tolong datangkan dalil, tolong datangkan dalil, tolong datangkan bukti. Nggak peduli, terus saja menimbulkan kegaduhan maka diangkat usaha perkaranya kepada siapa? Pemerintah. Pemerintah manggil, "Ta'al. Duduk sini di mahkamah." Dengerin nih. Sudah, kalau kamu nggak nurut lagi, nih ancamannya. Ini makna nasihat Utsman bin Affan. Dinasihatin ayat nggak dengerin. Allah mengatakan dalam ayat ini begini, tetap aja. Nggak peduli. Dinasehatin maksa. Saya akan tetap berbicara tentang ini. Walaupun di belakangnya ada seribu Salman. Tahu siapa Salman? Raja Salman. Walaupun di belakang kamu, di belakang dia ada seribu raja. Ini nantang. Maka yang menyelesaikannya adalah siapa? Waliul Amr. Peran Waliul Amr dalam mengkondusifkan keadaan. Tentu semuanya harus dalam bingkai Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh semua itu dijalankan murni karena e, kepentingan atau karena hawa nafsu, karena ini dan itu. Murni semuanya karena Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi sekarang ini? Di media massa yang sudah kita sebutkan. Nasihat-nasihat sudah nggak bisa. Teguran-teguran sudah tidak didengarkan. Maka yang berperan di sini membina umat adalah waliul amr. Namun memang kondisi ini Kondisi yang sudah parah, berat. Bersama itu, bukan maknanya ini merekomendasi kita untuk berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk berhenti menjelaskan kepada umat yang hak adalah hak atau yang batil adalah batil. Tidak. Kita tetap berbuat. Tetap menyampaikan hasil dari penyampaian kita. Tidak pernah Allah tuntut dari kita. Apa yang sekarang terjadi yang sering dibahas tentang isu terorisme tentu tidak cukup pemerintah yang bergerak karena pergerakan mereka terbatas. Sementara problemnya sangat luas. Maka ulama yang tampil membina umat, melindungi akidah umat, dengan pertolongan Allah taala kemudian upaya mereka menjelaskannya. Kita melihat khususnya para ulama kita di negeri Saudi Arabia. Kita mendapati mereka adalah para ulama yang terdepan di dalam mengentaskan umat dari bahaya radikalisme. Karya-karya mereka dalam puluhan tahun terakhir ini menunjukkan hal itu. Kalau di negeri lain orang masih sibuk untuk mengidentifikasi teroris atau terorisme berdasarkan jaringannya atau dia ikut kelompok teroris yang mana atau dari baru ketahuan setelah melakukan operasi teror kalau para ulama ahli sunnah sudah memberikan rambu-rambunya jauh-jauh sebelumnya. Kalau banyak orang baru mengetahui adanya bahaya 100 meter ke depan karena ada peringatan, ada rambu, sebagiannya lagi baru tahu 50 meter ke depan baru setelah melihat langsung. Ada sebagian yang baru tahu setelah terkena musibah, maka para ulama ahli sunnah puluhan kilometer sebelumnya sudah diberitahu hati-hati ada tanda-tanda ini. Berikutnya diberi lagi rambu, hati-hati akan ada seperti ini. Rambu berikutnya, awas akan ada seperti ini dari arah sana dan dan seterusnya sehingga umat bisa mengantisipasi dan menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak didiknya jauh-jauh sebelum musibah itu datang. contoh yang dilakukan oleh para ulama dalam peran mereka membina umat, menyelamatkan akidah umat yang kemudian bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk negeri serta negara. Bagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang sering dijuluki secara tidak benar, sering dijuluki dengan ketidakadilan, dengan cara yang tidak adil sebagai ulama Wahabi. Kemudian diidentikan kalimat Wahabi ini dengan terorisme, itu suatu kedustaan. illa kadiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali dusta. Terbukti ulama-ulama salafi yang dijuluki sebagai ulama wahabi untuk menjauhkan umat dari mereka, menciptakan uh, image negatif di hadapan umat. Ternyata mereka yang tampil. Perhatikan tulisan ulama kita. Tulisan atau fatwa Barakallahu fikum Al-Allamah Muhammad bin Ali Al-Jami yang dikenal dengan Syekh Muhammad Aman Al-Jami sudah wafat Bagaimana juga tulisan dan karya Al-Allamah, al muhaddith Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Ketika menyoroti karya-karya yang sering dijadikan literatur oleh masyarakat luas atau oleh para dai-dai teroris dalam menanamkan doktrin-doktrin pemahaman khawarij beliau jauh-jauh hari melakukan penelitian terhadap karya-karya tersebut. Ambil contoh yang sering disebutkan. Semisal Abul A'la al-Maududi. Seorang berpemahaman khawarij, takfiri. Mungkin kalau orang sudah terlanjur nama ini ada di hati. Wah, asobianya yang muncul. Wah, antum jangan suka menyalahkan ulama. Sabar. Yang menyalakan ini bukan kita. Yang menyalakan ini pakarnya. Dan sabar. Kamu mau bicara tentang agama atau mau bicara tentang bangunan? Kalau mau bicara tentang agama, kamu bukan ahlinya. Dengarkan. Nih. Bisa baca? Nggak bisa. Nih saya bacakan. Disebutkan oleh beliau dengan penukilan-penukilan langsung dari literatur dan karya-karya mereka semisal tadi nama yang disebutkan nih dalam bukunya yang berjudul ini pada cetakan kesekian halaman sekian dia mengatakan dinukilkan nih, nih, nih. nggak percaya buka buku yang bersangkutan tadi kalau anda ingin mencoba meneliti ingin sampai kepada tujuan yang sama yaitu kebenaran Terbukti ternyata Abul A'lal Maududi adalah seorang tokoh di negeri Pakistan yang menanamkan pondasi-pondasi takfir, pengkafiran terhadap umat dan terhadap negara. Yang kemudian menjadi rujukan kepada banyak dai-dai muda tanpa mereka tahu Apakah ucapan ini benar dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah? Sehingga kalau muncul anak-anak muda yang kemudian muda mengatakan ini kafir, ini adalah kafir, pemerintah adalah kafir, wajib digulingkan, wajib diperangi. Ternyata diperiksa, ujung-ujungnya kembalinya kepada buku-buku Abul Alal Maududi. Begitu juga sebelum sebelum munculnya Usama bin Laden, ini anak kemarin. Karena kemarin baru muncul. Jauh sebelum itu. Maka Syekhun Arabi menulis karya buku yang berjudul Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal aql. Prinsip dan cara atau metode para nabi di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah. Di dalam prinsip para nabi itu berdakwah terdapat hikmah dan cara-cara yang logis sekali hikmah sesuai dengan Quran dan Sunnah, logis juga. Digambarkan oleh oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Bagaimana sih para nabi itu berdakwah? Bagaimana caranya? Apa yang dimulai? Gimana menyikapi menyikapi kemungkaran yang terjadi? Ditunjukkan. Abu Ala mengatakan demikian. Ini ini ini. Nih, Al-Qur'an mengatakan demikian, sahabat Nabi mengatakan begini, ini adalah batil, ini adalah batil. Sayyid Qutb di dalam kitabnya Bilalil Quran atau Al-Adalah Istimaiyah yang di dalam buku ini dia juga membenarkan sistem sosialis dalam aturan ketatanegaraan dan perekonomian. Ya. Disebutkan juga bahwa Umar Ibnul Khattab adalah pencetus ideologi sosialis. Masya Allah. Nah, terlepas juga dari Said Kutub yang mencela para sahabat Nabi, termasuk para nabi-nabi. Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan olehnya bahwa dakwah Nabi Musa lebih didirikan di atas asobiyah. Masya Allah. Mencela Sayyidina Khalifah Uthman bin Affan bahwasanya pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan adalah jurang kegagalan. Masya Allah. Utsman bin Affan sudah tidak berbuat adil. Melakukan nepotisme dalam pemerintahannya. Allahu Akbar. Yang dijuluki Al-Khulafa'ur rasidun salah satunya adalah Utsman. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meniru dan meneladaninya. Belum lagi mencela sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dijelaskan itu semua oleh Syekh Rabi Habibullah dalam karya khusus di bidang itu. Dalam bidang pemahaman takfir yang ada pada orang ini, di mana dia mengatakan bahwa sekarang masjid-masjid muslimin ini, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, taubahnya bagaikan tempat-tempat atau bagaikan gereja-gereja atau yang semakna dengan ini dan eh, kumandang azan itu tidak ada manfaatnya. Kalau ingin tahu redaksi yang persis, silakan kembali kepada sana. Saya menukilkan secara makna. Menyamakan masjid-masjid ini bagaikan tempat-tempat ibadah kaum kufar. Kira-kira apa yang akan muncul di benak seorang pemuda yang telah didoktrin dengan doktrin ini? maka tampil ulama membentengi umat. Negeri ini pun, jika memang benar-benar ingin, benar-benar, ya, saya katakan sekali lagi, jika memang benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat Muslim Indonesia khususnya dari radikalisme dan terorisme, sebenarnya harus banyak mempelajari karya-karya ulama yang disebut secara tidak benar dengan ulama Wahabi. Di situ akan tahu secara rinci dibimbing oleh para ulama bukan bentuknya memadamkan api yang telah terbakar api yang sudah panas dan membakar ini atau itu bukan itu tugasnya waliul amr menangkap, membongkar jaringannya. Tapi ulama yang tadi saya sebutkan sebagian namanya, mereka sudah menunjukkan kepada umat, hati-hati loh ya. Bukan menunjukkan itu ada api, bukan. Ditunjukkan, ini bahannya api. Ini kayu yang kering ini, kalau tergesek-gesek dia akan memercikan api dan akan terbakar. Ini daun-daun kering ini juga berbahaya. Itu juga orang yang berjalan seperti itu, itu berbahaya. Jauh-jauh hari sebelum api itu muncul percikannya, apalagi membakarnya. Sebelum itu. Oleh para ulama-ulama salafi. Yang dijuluki dengan wahabi oleh mereka itu. Telah memberikan rambu-rambu tersebut. Contoh. Dalam pandangan prinsip manhaj salaf yang diajarkan oleh mereka, kemudian oleh kaum atau komunitas salafi, diterapkan dan terus disampaikan kepada umat adalah tidak boleh mengkritisi pemerintah secara terbuka. Di halayak ramai, melalui mimbar khutbah Jumat atau khutbah hari raya atau tablik akbar atau majalah atau buletin dan yang lainnya tidak dibenarkan. Ulama ahli sunnah selalu mengingatkan dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang melarang umat mengkritisi pemerintah secara alanan. Secara terbuka, nggak cukup waktu menyebutkan dalil demi dalil dalam masalah ini. Bisa dirujuk penjelasan asatizah kita yang telah lalu. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ditegaskan pula oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih al Uthaymin, wa Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya bahwa mengkritisi pemerintah alanan secara terbuka itu adalah percikan pertama untuk sampai pada tingkat pengkafiran sampai pada tingkat pemberontakan bersenjata Barakallahu fikum. Ditunjukkan oleh ulama. Nih contohnya. Disebutkan dalil-dalilnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa Dhul Khuwaisirah Zuhair ibn Hurqus adalah perintis pertama kaum Khawarij. Kenapa? Apakah Dhul Khuwaisirah mengangkat senjata mengangkat pedang? Lah. Dhul Khuwaisirah hanya mengkritisi Nabi alaihi salatu wassalam secara terbuka pasca perang Hunain. Dhul Khuwaisirah tidak membawa pedang. Dhul Khuwaisirah tidak punya tentara. Nggak ada. Tapi disebutkan oleh Nabi, innalahu ashaban. Sesungguhnya dia akan memiliki pengikut nanti. Disebutkan ciri-cirinya. Tahtiruna salatakum ila salatihim. Wasiyamakum ila siyamihim وقراءتكم إلى قراءتهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لئن أدركتهم لقتلتهم قتل عاد كلاب أهل النار كلاب أهل النار أين وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتالهم أجرا لمن قتلهم berbagai hadis-hadis Nabi. Bermula dari apa? Dari pemberontak bersenjata? Enggak. Bermula dari orang yang dijuluki dengan Zul Khuwaisirah. Yang mengatakan kepada Nabi, I'dil ya Muhammad, inna hadhil qismah ma urida biha wajh Allah. Maka ulama kita menjelaskan Demikian ulama salafi jauh-jauh hari. Namun apa sekarang yang terjadi? Di medan dakwah ini. Apa yang terjadi? Ingkar mungkar, mengkritisi wulatil umur min alal manabir. Dari atas mimbar. Di masjid-masjid, di alun-alun, di eh, tempat-tempat keramaian, di depan instansi-instansi pemerintah belum lagi ini diperparah dengan adanya media sosial. WhatsApp, Telegram, Facebook. Diperparah lagi ini. Semakin sulit dihentikan. Maka ulama salafi jauh-jauh hari menasehati Jangan diizinkan demonstrasi karena itu akan menjadi pemicu yang lebih besar lagi Jangan dibiarkan kebebasan berbicara di media massa, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa ada aturan, tanpa ada rambu-rambu Al-Quran was sunnah. Tolong dihentikan. Tapi sulit. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita dan diberi kekuatan iman. Tangannya telah dibelenggu. Dengan apa? Anzimat hukukul insan. Undang-Undang Hak Asasi Manusia Internasional. Mau mencoba melarang pers? Mau mencoba membatasi kebebasan mereka? Akan menjerit. Lembaga-lembaga hak asasi manusia pun akan meneriakannya. Diancam. Kalau enggak kita akan bongkar aib kalian. Hancur ketika suasana sudah seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya dalam kesempatan terakhir siang hari ini para tidak ahli sunnah yang tergabung di dalam majalah Asyariah baik tergabung secara langsung sebagai penulis, pengampu Ya. editor, ataukah tidak terlibat, tidak tergabung secara langsung, namun beliau-beliau memberi motivasi, memberi semangat, dan seterusnya, menerbitkan sebuah majalah dalam edisi tebar media yang kedua. Tujuannya adalah membantu masyarakat Muslim dan pemerintah muslimin untuk lebih mudah mengidentifikasi bibit-bibit terorisme sedini mungkin sebelum api itu besar dan membakar. Dalam sebuah majalah yang diberi judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis disebutkan di sini berbagai jalan keluar dan solusi. Berbagai cara mengantisipasi sebelum penyakit itu datang. Ini bagian daripada upaya para asatidah mengamalkan kaulallah Jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam atau di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita tidak akan membiarkan kemungkaran itu terjadi di depan kita dan dipromosikan di depan kita tanpa kita berusaha menghilangkannya dalam batas kemampuan kita. Maka terbitlah majalah ini edisi tebar media yang sebelumnya, edisi tebar media yang pertama adalah terkait bahaya Latin komunis. Walhamdulillah walaupun tidak mampu menyentuh semua elemen masyarakat setidaknya 300 ribu eksemplar edisi bahaya e, laten komunis setidaknya 300 ribu tersebut membantu pihak-pihak terkait membantu para pendidik, para pengajar di sekolah-sekolah, para dai, para orang tua untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya komunisme. Dan edisi yang kedua tebar media ini juga demikian harapannya. Membantu memperkecil kemungkaran. Hasilnya bukan di tangan kita. Tapi yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala adalah berbuat. Karena itu saya menghimbau diri saya dan seluruh ikhwan dimanapun berada. Untuk menjadikan ini sebagai kesempatan amal saleh. Kesempatan untuk kita melakukan ingkarul mungkar. Kesempatan juga membantu pemerintah kita mendapatkan solusi. Dari problem yang terus menerus mengganggu kita. Agar tidak kemudian cara yang salah dianggap sebagai solusi. Sebagaimana yang sekarang terjadi. Dalam upaya mengentaskan umat dari radikalisme yang diterapkan bukan Al-Quran wa sunnah tetapi liberalisasi. Upaya meliberalkan masyarakat. Demi merontokkan doktrin-doktrin radikalisme. Ini adalah mengobati penyakit dengan penyakit yu'alijul khata bil khata wa yu'alijul bid'ati bil bid'ah bukan mengobatin kesalahan dengan Al-Quran was sunnah dalam bingkai pemahaman salaful ummah as-salihun ikhwani fiddin din Allah wa iyyakum coba kita perhatikan praktek-praktek liberalisasi kalau kaum teroris mengatakan orang kafir harus dibunuh. Orang-orang liberal mengatakan seorang kafir saudara kita. Bahwa mereka akan bersama kita di jannatullah tabaraka wa ta'ala. Dan bahwasanya semua agama adalah sama. Dan berbagai celotehan-celotehan liberalis ya, yang didoktrinkan ini bagaikan orang yang ingin memadamkan api dengan menyiramnya dengan bahan bakar, bensin atau kain semisalnya. Yang terjadi bukan solusi, yang terjadi adalah musibah. Problem ini atau tadi yang disebutkan dan dituangkan dalam judul majalah edisi kedua dalam tebar media ini. Mengapa teroris tidak pernah habis di antara sebabnya adalah ketidakmampuan mengidentifikasi sekaligus kemudian mengantisipasi sedini mungkin yang mana sih teroris itu dan yang mana terorisme. Ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme sedini mungkin ini yang membuat mereka terus tumbuh berkembang dijelaskan dalam majalah ini bagaimana cara mengidentifikasi mereka jauh-jauh sebelum mereka datang. Jauh-jauh sebelum doktrin terorisme ini menghinggapi anak-anak muslimin di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ataukah di masjid-masjid. Dijelaskan di majalah-majalah ini berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah. Tentu di antara sebab tidak pernah habisnya teroris adalah adanya pembisik-pembisik su, pembisik-pembisik kepada waliul amr yang menggambarkan dengan gambaran yang negatif, yang salah, yang dusta bahkan. Tentang siapa itu teroris. Nah, sampai disebutkan bahwa biang terorisme ini adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dusta. Demi Allah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berada di garda terdepan di dalam menjelaskan kepada umat tentang bahaya terorisme sampai sekecil-kecilnya. Serinci-rincinya. Ibnul Qayyim. Kemudian Al-Imam Al-Allama Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi. Dan para ulama dari anak keturunannya dan murid-muridnya. Dari karya-karya mereka. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Abdul Latif. Wal-Imam Barakallahu Fikum Ibrahim, eh, Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh. Al-Allama Sulaiman bin Sahman. Al-Allama Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Al-Allama Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz. Dan yang lainnya. Mereka menjelaskan serinci-rincinya. Namun adanya pihak-pihak yang membisikkan ini tadi. Tanpa ada bukti. Tanpa ada data yang benar membuat suasana semakin carut marut. Semakin sulit dicari obatnya. Tidak cukup waktu merinci lebih jauh tentang permasalahan ini. Namun karena terbatas dan karena terbatasnya waktu, semoga apa yang sudah kita dengarkan ini sedikit menambah eh, upaya mengentaskan umat dari bahaya radikalisme dan sekaligus liberalisme. Dan semoga keterangan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya namun maaf jika ada yang tidak benar. Dan sudi kiranya seluruh yang mendengarnya ini jika didapati kesalahan menyelisih Al-Quran was sunnah dan al-manhaj salafi untuk sudi menyampaikan nasihatnya dan masukannya yang bermanfaat untuk saya pribadi sehingga saya bisa segera beristighfar kepada Allah Tabaraka taala kembali dan bertobat kepadanya dan saya ucapkan jazakallahu khairan wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والحمد لله رب العالمين Afwan apa sekarang ada tanya jawab? Jawabannya Afwan tidak ada.